yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Tahawi rahimahullah taala yang beliau wafat pada tahun 321 Hijriah bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Yang lalu kita telah sampai di poin yang nomor ke-33 Kita baru membaca tapi belum dijelaskan Dan insya Allah pada pagi hari ini pembahasan kita adalah tentang poin 33 itu Yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran Bagaimana akidah kita tentang Al-Quran Saya bacakan dulu. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala berkata Imam At-Tahawi semoga Allah merahmatinya. Wa anna al Qur'ana kalamullahi dan bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an adalah kalamullah firman Allah. Minhu bada'a bila kaifiyatin qawlan Al-Quran adalah perkataan yang berasal dari Allah Tanpa diketahui kaifiyahnya Wa azalahu ala rasulihi wahyan Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya sebagai wahyu wasaddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan. Kaum mukminin meyakini hal itu sebagai kebenaran. Wa aiqanu annahu kalamullah ta'ala fil haqiqati. Mereka meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalam Allah yang sesungguhnya Laisa bi makhlukin ka kalamil bariyah. Bukan makhluk seperti ucapan manusia. Faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Para siapa yang mendengarnya lalu beranggapan bahwa Al-Qur'an sebagai ucapan manusia maka dia telah kufur. Wa qad dammahu Allahu wa 'afahu wa aw'ada fi saqar. Haitsu qala ta'ala sa'uslihi saqar. Allah telah mencela, menghina dan mengancamnya dengan neraka saqar sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Muddatsir ayat 26 Aku akan masukkan dia ke neraka sakor Falamma au'adallahu fi sakor Liman qala in hadza illa qaulul bashar Alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar Tatkala Allah mengancam akan memasukkan ke dalam neraka sakor bagi siapa saja yang mengatakan Al-Quran ini tidak lain hanyalah perkataan manusia Maka kami mengetahui dan meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Sang pencipta manusia Wala yushbihu qawlal bashar Dan tidak serupa dengan perkataan manusia Jadi itu ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah matan daripada Al-Aqidah al tahawiyah poin ke-33 tentang Al-Qur'an. Jadi di situ di punya antum itu sepertinya ada yang kurang. Barang siapa mendengarnya. Ya, di situ ada kata-kata faman sami'ahu tapi terjemahannya tidak ada. Setelah terjemahan yang berbunyi bukan makhluk seperti ucapan manusia. Bukan makhluk seperti ucapan manusia. Nah, setelah itu ada kata-kata barang siapa yang mendengarnya ada antum. Ya, paman sami'ahu, barang siapa mendengarnya Karena siapa mendengarnya lalu meyakini Al-Quran sebagai ucapan manusia maka dia telah kufur. Jadi ada kata-kata barang siapa mendengarnya. Mari sekarang kita bahas poin ini satu-satu. Yang pertama-tama ikhwan wa akhwat ini adalah kaidah yang utama dan termasuk prinsip di antara prinsip-prinsip besar agama Islam. Karena dalam hal, dalam hal ini banyak kelompok-kelompok yang yang tergelincir, yang tersesat, yang menyalahi ajaran Rasulullah SAW dan salafus saleh. Kalau mau diperinci, banyak kelompok yang tergelincir akidah mereka tentang Al-Qur'an. Dan saya tidak akan membahas kelompok-kelompok itu Nanti malah membingungkan Yang kita bahas adalah Bagaimana sikap ahli sunnah wal jamaah Ahli sunnah wal jamaah itu Selalu sikapnya Kembali kepada Alkitab Was sunnah Al-Quran dan sunnah Difahami dengan pemahaman yang benar Pemahaman salafus soleh dan akidah ahli sunnah wal jamaah itu selalu cocok dengan fitrah yang bersih, yang selamat. Hati nurani yang masih bersih dan selamat. Selama hati nurani itu, fitrah itu belum kecampuran syubhat-syubhat. Belum kecampuran keraguan rakuan Belum kecampuran pendapat-pendapat yang batil. Akidah paling muenak paling apa adanya, paling benar, bisa diterima oleh siapapun. Itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang sumbernya adalah Alkitab was sunnah. Semakin kita masuk ke dalamnya, semakin mantap, semakin yakin. Ya. Dan di sini jelas sekali bahwa Quran ini firman Allah. Firman Allah itu ucapan Allah, perkataan Allah, kalamullah. Hanya saja kita tidak tahu yang membuat orang itu tersesat dan akhirnya mentakwil, menyelewengkan macam-macam itu karena membayangkan Allah berbicara. Bagaimana ya bicaranya Allah ya? Bagaimana nanti mulutnya bagaimana gini. Nah, dari situlah akhirnya mereka mentakwil. Semua pentakwil, semua pengingkar itu sebabnya pertama-tama gara-gara menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau ahli sunnah wal jamaah itu tidak. Allah berfirman titik. Maknanya jelas. Cuman bagaimana tidak usah dibahas. Tidak mampu kita. Kita tidak akan pernah mampu bahas-bahas tentang Allah. Kita bahas Allah, bahas dat Allah, bahas sifat Allah. Yang ada dalilnya saja. Yang tidak ada dalilnya tidak kita bahas. Karena mengenai Allah berfirman ini sangat jelas seperti matahari di siang bolong dan yang paling jelas itu adalah surat An-Nisa 164. Paling jelas gamblang tidak bisa diapa-apakan lagi. Harga mati sudah. An-Nisa 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya berbicara. Sudah jelas sekali. Mau diapakan? Orang-orang yang menyelewengkan nama-nama dan sifat Allah, termasuk kelompok Jahmiyah misalnya, mereka tuh berkeinginan ayat ini dihapus dari Quran. Karena ayat ini sudah bantah mereka sampai akar-akarnya. Mau diapakan lagi ayat ini? Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Nabi Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Jadi Allah itu bicara. Cuma jangan kita bayangkan nanti Allah kayak kita ada mulutnya, oh enggak jangan, enggak boleh itu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Jadi ahli sunnah itu pokoknya kalau diberitahu Allah berbicara, ya memang Allah berbicara. Maknanya jelas gamblang Cuman seperti apa, bagaimana Nah itu kita nggak tahu Tidak diberitahukan kepada kita Yang jelas Allah tidak sama dengan Makhluknya Dan kita tidak boleh menyamakan Allah dengan Makhluknya Serta kita dilarang menanyakan bagaimana Bagaimananya Ya di situ ada kata-kata wa annal Qur'ana kalamullah dan bahwasanya Al-Qur'an adalah firman Allah. Setelah penjelasan ya, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala sekarang menyambung iman kepada Al-Qur'an bahwa Quran ini adalah firman Allah. Al-Qur'an dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah menurunkan Al-Qur'an kepada beliau. Yang namanya Quran itu ya Quran yang ada di kita, Quran itu ya ini, ya mushaf kita Utsmani ini, tidak ada lagi Quran selain ini. Yang dimaksud Quran itu ya ini, tidak ada Quran selain ini. Walaupun pengumpulannya itu uh, pada masa sahabat Utsman bin Affan, pengumpulan Quran menjadi mushaf seperti ini ya walaupun sudah dimulai semenjak masa sahabat Abu Bakar tapi menjadi seperti ini pada masa sahabat Uthman bin Affan dan semua sahabat setuju tidak ada yang tidak setuju sahabat Ali bin Abi Thalib Al Hasan wal Husin, semuanya setuju tidak ada yang mengatakan ini Quran palsu itu Quran bikinannya Uthman bin Affan tidak ada yang mengatakan Quran ini ditambahi dikurangi tidak ada semuanya yakin ini para sahabat, para tabi'in semuanya ahlul bait semuanya. Jadi memang inilah yang namanya Quran itu. Tidak ada Quran lagi selain ini. Ini kitab suci yang mana Allah menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun dijaga oleh Allah. Jangankan orang mau memalsukan satu huruf saja itu dihilangkan akan ketahuan. Itu diantara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Memang Quran ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah dulu zaman Nabi itu tidak ada titiknya. Titik dan harokat tidak ada. Fathah kasroh itu tidak ada zaman Nabi. Jadi zaman Nabi itu ya polosan aja. Alhamdulillah rabbil alamin polosan tidak ada titik, tidak ada fathah kasroh tidak ada. Tapi mereka bacanya paham. Mereka itu secara otomatis bisa membedakan antara ba, ta, ta antara jim, hak khok antara sok dan bot, antara tok dan lok antara sin dan shin. Otomatis karena mereka paham. Seperti itu. Kemudian setelah Islam itu menyebar kemana-mana ke negara-negara lain selain negara Arab dan termasuk orang-orang yang selain Arab masuk kepada Islam, maka Allah memberikan ilham kepada penguasa saat itu untuk memberikan titik-titik pada Quran dan memberikan harokat fathah kasroh. Dan ini bukan bid'ah, ini adalah nikmat dari Allah. Yang menggerakkan hatinya untuk nulis itu adalah Allah. Dan ini juga merupakan bentuk penjagaan Allah. Dan subhanallah, ternyata oleh Allah yang dipilih itu malah Yazid bin Muawiyah Penguasa yang dikenal penguasa dolim. Penguasa dolim. Dia yang memberikan titik-titik di Quran. Titik. Dia nyuruh para ulama yang hidup. Ayo kamu beri titik untuk dibedakan. Mana bak, mana tak, mana tak. Mana jim, hak, hok. Mana sodot, hok, dok. Sin dan shin. Serta yang lainnya. Supaya orang tidak bingung. Karena nanti ke depan Islam semakin menyebar ke seluruh dunia. Orang semakin tidak faham nanti bacanya. Sudah proyek besar-besaran untuk memberi titik dan fathah kasroh, kemudian juga untuk menerangkan hurufnya Quran jumlahnya berapa, kamu hitung. Hitung. Sehingga kalau ada orang mengurangi satu huruf, ketahuan. Hurufnya Quran berapa? Tengah-tengahnya Quran di mana? Seperempatnya Quran di mana? Kalau tengah-tengahnya ketemunya di wal ya talat top surat Al-Kahfi kalau Quran dulu-dulu Indonesia dikasih besar ya. Besar warnanya merah. Sehingga dikira ada khasiatnya dibuat jimat akhirnya ya. Pasal maksudnya adalah tengah-tengahnya Quran itu, bukan jimat itu. Tengah-tengahnya Quran. Kemudian dibagi menjadi tiga 30 juz. Itu pada masa Yazid bin ya, Zaman Nabi dulu tidak ada istilah 30 juz. Cara baca mereka bukan pakai juz-juzan. Dan ini adalah merupakan ilham dari Allah, diberi ilham. Ini bukan fitnah. Dan ini merupakan bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an ini adalah firman Allah, bukan ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pula ucapannya malaikat Jibril. Ini adalah firman Allah, Allah benar-benar berbicara disampaikan kepada Jibril dan Jibril membawanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah menyampaikan kepada kita. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian minhu bada'a bila kaifiyatin qawlan wa anzalahu ala rasulihi wahyan. Al-Quran adalah perkataan yang berasal dari Allah tanpa diketahui kaifiyahnya. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya sebagai wahyu. Jadi Al-Quran ini benar-benar dari Allah. Yang mengatakan Allah, yang berbicara Allah, yang berfirman Allah. Tapi tidak diketahui kaifiyahnya. Bagaimana ya? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Kita tidak tahu. Tapi berasalnya dari Allah. Yang dimaksud berasal dari Allah itu yang mengucapkan pertama kali adalah Allah. Contoh yang paling gampang. Walillahil matalul a'la. Allah Maha Tinggi ya. Ada seorang penyair. Katakanlah penyair itu bernama Abdul Atahiyah, penyair zaman dulu. Ketika dia mengatakan syair, ngarang syair, puisi. Lalu kita sekarang menukil ucapannya. Maka kita mengatakan syairnya siapa itu? Ini adalah syairnya Abul Atahiyah. Dinisbahkan kepada yang pertama, mengucapkan. Walaupun sudah diucapkan oleh banyak lisan dalam berapa masa. Demikian pula Al-Qur'an, ini berasal dari Allah. Cuman seperti apa? Tidak mampu kita bayangkan. Karena kalau kita coba-coba bayangkan tidak bisa. Allah ketika bicara itu ya apa ya Allah ya? Ya apa ya bagaimana? Tidak mampu, tidak nyambung. Sudah, tidak usah dibayangkan, tidak ya, bisa. Yang penting kita yakin ini adalah firman Allah. Nanti banyak dalilnya. Saya sebutkan satu-satu bahwa Quran adalah firman Allah. Allah berbicara. Cuman seperti apa, bagaimana? Nah itu karena ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah ada yang mengatakan itu macam-macam. Bukan Allah berbicara, tapi Allah menciptakan pembicaraan. Lalu pembicaraan itu dimasukkan ke dalam pohon. Lalu yang bicara adalah pohonnya mewakili Allah. Jadi Allah menciptakan pembicaraan, lalu dia itu berbicara. Akhirnya Quran adalah makhluk. Berarti Allah menciptakan. Enggak, Allah yang bicara. Jangan repot-repot. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar bicara. Bukan main-main, bukan Allah menciptakan pembicaraan. Allah berbicara, cuman bagaimananya itu tidak mampu kita, tidak usah dibahas. Dan itu adalah bid'ah. Bahas masalah bagaimana, bagaimana itu adalah bid'ah. Imam Malik pernah ngusir orang yang tanya bagaimana, bagaimana tentang sifat-sifat Allah. Imam Malik malu kepada Allah Diusir orang itu dari majelisnya Karena dia sengaja menentang Jadi Quran ini berasal dari Allah Tapi kita tidak tahu kaifiyahnya seperti apa Dan diturunkan kepada Rasulullah SAW sebagai wahyu Wahyu Disampaikan sebagai wahyu Dan wahyu itu macam-macam Ikhwan wa akhwat fillah ada wahyu itu yang langsung Allah menjadikan Rasulullah itu paham ke dalam hatinya. Itu diantara bentuk wahyu. Ada juga wahyu itu melalui mimpi-mimpi. Ada juga wahyu itu melalui perantara malaikat Jibril. Ada juga wahyu itu yang langsung Allah berbicara tanpa perantara. Seperti ketika Isra dan Mi'raj Perintahnya sholat lima waktu. Ada kalanya pula wahyu itu sangat berat bagi beliau ketika suaranya keras seperti suara apa lonceng, gemerincing sangat keras, sangat kuat. Sehingga beliau bermandikan keringat pada musim dingin. Wahyu, macam-macam wahyu. Jadi Quran ini benar-benar dari Allah. Kalau ada yang tidak percaya dari Allah, kalau ada yang mengatakan ini bikinan manusia, coba kamu tandingi. Kalau memang ini bikinan manusia, berarti orang lain bisa bikin seperti ini. Betul atau tidak? Logikanya gitu kan? Pada masa Rasulullah SAW itu orangnya ahli syair, ahli puisi, pinter-pinter, sastrawan, nomor satu di dunia. Ketika mereka menuduh Quran ini bikinannya Muhammad, kami tidak percaya. Oleh Allah ditantang. Kalau memang Quran bikinannya Muhammad, berarti kamu bisa bikin juga seperti Quran. Coba kamu buat satu surat pendek kayak Quran, bisa enggak? Kira-kira bisa atau tidak mereka? Enggak bisa. Berarti bukan bikinannya Muhammad Quran ini, bikinannya atau firmannya Tuhannya Muhammad. Bukan bikinan ya, firmannya Tuhannya Muhammad. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 23. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu fi suratim mim mitlih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin jika kamu ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka coba kamu datangkan satu surat saja yang seperti Quran. Satu surat terpendek aja, surat Al-Kautsar, kamu buat seperti itu. Kamu jangan sendirian, teman-temanmu semuanya manusia dan jin kamu kumpulkan untuk bantu kamu. Selain Allah. Kalau memang klaim atau dakwah dakwaan dakwaanmu itu benar bahwa Quran bikinannya Muhammad. Tapi kamu harus jujur, kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu bersatu padu dengan manusia, dengan jin semuanya, malaikat kamu ajak juga kalau mau. Kalau kamu tidak bisa bikin seperti Quran, berarti kamu harus yakin bahwa Quran adalah firman Allah, bukan ucapannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya firman Allah itu ya ini. Jangan nanti saya yakin Quran itu firman Allah, tapi Quran yang mana? Nah, Quran yang mana terus? Ya Quran itu ya ini, tidak ada lagi ya selain ini. Tidak Qurannya disimpan Imam Mahdi. Dibawa di Oh, Wah, jangan membual sudah. Ini orang Islam bermiliar-miliar dari dulu percaya kalau ini adalah Quran yang benar, Wah, anda tidak percaya. Masa miliaran orang tertipu semuanya? Masa Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad semuanya nipu kita? Ataukah mereka orang-orang yang tertipu? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Jadi yang namanya Quran ya seperti ini. <clears throat> Jadi ditantang untuk membuat seperti Al-Quran tidak bisa Karena memang Quran ini bukan bikinan manusia Yang mana manusia tidak akan bisa menandinginya Kan tempoh hari pernah ada proyek Orang kafir Yang dipelopori oleh siapa itu Soros, Dr. Soros, Anis Soros atau siapa namanya Anis Soros ya Membuat proyek untuk membuat Quran palsu Diberi nama Al-Furqanul Haq seperti Quran tebal gini. Tapi isinya Quran diacak-acak. Dia keluarkan proyek itu habis berapa miliaran? Miliaran untuk buat proyek ngerusak Quran. Tapi hasilnya sia-sia, percuma. Tidak ada orang percaya kalau itu Quran. Malah orang mentertawakan. Nah ini proyek besar menunjukkan permusuhan mereka kepada bang Islam. Jangankan Anda membuat proyek Quran palsu, Anda kurangi satu titik saja ketahuan. Biasanya ada percetakan Quran yang ada salah cetak. Itu langsung orang komplain. Ini saya beli Quran salah cetak, tukar. Saya minta tukar. Betul atau tidak? Itu di antara bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Al-Qur'an adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan. Kaum mukminin meyakini hal itu sebagai kebenaran kaum mukminin. Mudah-mudahan kita termasuk kaum mukminin yang kita mempercayai Al-Qur'an bahwa Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai penyampai dari Allah. Kemudian wa aiqanu annahu kalamullah taala bil haqiqati. Mereka kaum mukminin meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang sesungguhnya. Benar-benar Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Musa dengan sebenar-benarnya bicara. Nanti kita bahas satu persatu dalil-dalilnya. Laisa bimakhlukin kakalamil bariyah Quran itu bukan makhluk seperti ucapan manusia. Jadi bukan makhluk seperti ucapan manusia. Karena zaman dulu pernah terjadi fitnah besar. Yang mana fitnah ini terjadi pada masa uh, Al-Ma'mun, anaknya Harun Ar-Rasyid. Al-Ma'mun ini sebenarnya ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ayahnya Harun Ar-Rasyid, khalifah adalah termasuk khalifahnya ahli sunnah wal jamaah. Tapi al-makmun ini dikelilingi oleh orang-orang yang berpemikiran mu'tazilah. Di sinilah bahayanya teman. Teman itu bahaya. Karena teman itu narik. As-sahibu sahib. Teman itu narik. Teman kita baik, kita ditarik kepada baik. Teman kita tidak baik, kita ditarik kepada tidak baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyandur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti agama sahabatnya. Maka hendaklah kamu perhatikan siapa sahabatmu. Al-Ma'mun ini orang-orang dekatnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kaum rasionalis, pakai akal-akalan. Semuanya serba akal. Akal didahulukan daripada dalil. Dalil sahih tidak cocok menurut akal mereka ditolak. Dalil palsu cocok dengan akal mereka diterima. Ukurannya adalah akal dan mereka menuhankan akal. Akal adalah segala-galanya. Termasuk mereka itu tidak percaya Quran adalah firman Allah, tidak masuk akal Quran firman Allah itu. Akal mereka. Akhirnya mereka mengatakan Quran itu bukan firman Allah. Tapi Quran itu makhluk ciptaan Allah. Allah menciptakan. Kemudian di antara di antara tujuan mereka mengatakan Quran itu makhluk. Mungkin kita akan bertanya-tanya ya, apa sih maksudnya mereka mengatakan Quran makhluk? Quran ini apa tujuannya? Tujuannya ada. Orang itu kalau ingin menanamkan ajarannya supaya diterima oleh orang ajarannya, maka dia harus meruntuhkan ajaran orang lain dulu. Betul atau tidak? yang dikenal dengan nama at watarvia tasvia tarbiyah. dibersihkan dulu, baru setelah itu diisi. Orang Mu'tazilah juga pakai tasvia watarvia tarbiyah versi mereka. Itu diruntuhkan dulu keyakinan ahli sunnah bahwa Quran adalah firman Allah. Karena mereka tunduk kepada Quran. Mereka mengatakan Quran kitab suci. Yang membuat ahli sunnah tersesat itu gara-gara mereka mengatakan Quran adalah firman Allah, Quran kitab suci. Ini menurut Mu'tazilah ya. Laknatullah alihim asma'in. Yang mengatakan seperti itu karena mereka kafir. Akhirnya mereka berusaha untuk merubah keyakinan bahwa Quran bukan kitab suci lagi. Ini makhluk sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Bisa benar, bisa salah. Kalau sudah keyakinannya mereka runtuh, maka dimasuki keyakinan yang akan ditanamkan keyakinannya muktazilah Dan muktazilah ini munculnya pada masa tabi'in. Pemimpinnya adalah Wasil bin Atta yang waktu itu berada di majelisnya Al Hasanul Basri, lalu dia memisahkan diri, bikin kelompok sendiri. Dikatakan Mu'tazilah karena menyelisih apa namanya membuat kelompok sendiri, i'tizal, memisahkan diri dari Al Hasanul Basri karena juga pemahaman-pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman yang benar ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu ya. Bukan makhluk seperti manusia. Akhirnya Al-Ma'mun ini ikhwan wa akhwati rahimakumullah memaksa orang-orang supaya mengatakan Quran itu makhluk dipaksa. Yang tidak mengatakan Quran makhluk dihukum. Dia penguasa, punya kekuatan. Akhirnya banyak yang ketakutan terpaksa mengatakan Quran itu makhluk pura-pura saja. Tapi hatinya penuh dengan keimanan Quran firman Allah untuk menyelamatkan diri. Namun ada beberapa orang diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang berkeyakinan kalau saya juga menempuh cara gitu, maka akidah ini akan rusak. Saya harus terus terang mengatakan Quran firman Allah bukan makhluk, walaupun saya dihukum tidak masalah, tidak apa-apa. Itu Imam Ahmad mengatakan Al-Qur'an kalamullah laisa bi makhluk, faman qala lagi andal Qur'ana kalam bi Quran Qur'ana makhluk bahwa huwa kafir. Quran adalah firman Allah, bukan makhluk. Orang yang mengatakan Quran makhluk maka dia adalah kafir. Nah, Imam Ahmad dihukum, dicambuk, di penjara, subhanallah. Cambuk di penjara tak enaknya. Bahkan Imam Ahmad sudah tua. Dan di sana itu zaman dulu kalau di penjara itu tidak ada istilah di pengadilan. Diputuskan dia masuk penjara 5 tahun, 20 tahun, tidak ada terus masuk penjara. Nah, gitu aja. Kalau saya ingat ya keluar, kalau saya tidak ingat ya dia mati di penjara. Gitu aja. Faktor ingat aja. Ternyata setelahnya Al-Makmun sampai Al-Watik dan yang lainnya itu ada yang ingat. Saya ingat ya, kayaknya di penjara itu ada orang tua. Ada orang tua. Coba keluarkan Imam Ahmad. Dikeluarkan dari penjara dalam keadaan tangannya dibelenggu. Tidak ada air wudhu dan yang lainnya. Sampai ceritanya panjang lah. Walhasil fitnah Quran pada masa itu Imam Ahmad rela berkorban demi membela ahli sunnah wal jamaah, membela kebenaran dan alhamdulillah akhirnya Allah menjadikan ahli sunnah menang berkat perjuangan Imam Ahmad bin Hambal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi di atas dari kisah ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kita bisa mengambil faedah ketegaran dan keteguhan seseorang membawa kebenaran itu mempunyai dampak besar pada jiwa orang lain. Betul atau tidak? Kalau kita menyaksikan orang ini teguh, orang ini tegar bela kebenaran, maka nanti akan berdampak kepada yang lainnya untuk ikut-ikut teguh dan tegar. Dan Imam Ahmad waktu itu mendapat kemenangan luar biasa, ahli sunnah menang sampai ketika Imam Ahmad meninggal dunia, yang ngubur itu lebih daripada satu juta manusia. Allahu Akbar. Sehingga ahli bid'ah itu hatinya ciut, merasa benar-benar kalah melihat jenazahnya Imam Ahmad yang dikubur oleh sekian juta manusia. Yang memuji Imam Ahmad bukan hanya orang Islam, orang kafir muji. Orang-orang Nasrani ketika Imam Ahmad sakit menjenguk. Ya Imam Ahmad, Kebaikan-kebaikan Anda ini bukan hanya dirasakan oleh orang Islam. Kebaikan Anda dirasakan oleh semua umat manusia, termasuk kami juga merasakan kebaikan Anda. Subhanallah. Jadi, faman sami'ahu faza'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Barang siapa mendengarnya lalu meyakini bahwa Al-Qur'an adalah ucapan manusia maka dia kafir. Ya. Karena memang bukan ucapan manusia, dia kafir. Kenapa kafir? Dasarnya apa? Wa qad dammahu wa 'afahu wa au'adahu bi saqar, aitu qala ta'ala sa'usrihi saqar. Karena Allah telah mencela, Allah menghina dan Allah mengancam orang-orang yang mengatakan Quran adalah ucapan manusia, mereka diancam dengan neraka sakor Sebagaimana firman Allah di dalam surat al muddathir ayat 26, "Sauslihi saqar." Aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Ayat ini secara khusus diperuntukkan bagi orang yang mengatakan Quran itu kalamul basyar, ucapan manusia. Coba nanti di rumah tuh buka lagi ya al muddathir ayat 25 26. Allah mengancam mereka karena mereka mengatakan Quran ucapan manusia. Falamma aw'ata Allahu bi saqar liman qala in hadza illa qaulul bashar alimna wa aiqanna annahu qaulu khaliqil bashar. Tatkala Allah mengancam akan memasukkan ke dalam neraka saqar bagi siapa saja yang mengatakan Al-Qur'an ini tidak lain hanya perkataan manusia. Itu surat Al-Mudaththir juga ayat 25. In hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini tidak lain hanya perkataan manusia. Allah mengancam mereka dengan sakor. Berarti dari sini kami mengetahui dan meyakini bahwa Al-Quran adalah firman sang pencipta manusia. Bukan ucapannya manusia. Ucapan pencipta manusia. Wala yushbihu qawlal bashar. Dan tidak serupa dengan perkataan manusia. Jangan dibayangkan kayak kita nanti. Bicara, ada intonasinya, ada lidahnya, ada bibirnya. Subhanallah, maha suci Allah. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian di situ tadi ada kata-kata minhu bada. Quran itu berasal dari Allah tanpa ya, kita enggak tahu kaifiahnya. Kalau kita baca di akidah-akidah yang lainnya, ahli sunnah, kitab-kitab lain, itu biasanya ada tambahan minhu pada wa ilaihi ya'ud. Quran itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berasal dari Allah kembali kepada Allah. Maksudnya apa kembali kepada Allah itu? Maksudnya kembali kepada Allah disebutkan dalam riwayat sahih bahwa nanti akan lewat suatu masa pada suatu malam tiba-tiba Allah menarik kembali Al-Qur'an lewat suatu malam Allah menarik kembali Al-Quran sehingga Al-Quran di bumi tidak ada lagi orang-orang yang punya hafalan Quran itu tahu-tahu sudah hilang tidak hafal lagi tidak ingat hilang Qurannya demikian pula Al-Quran mushaf-mushaf yang ada di rumah kita yang ada di bumi termasuk buku-buku yang ada ayat-ayat Qurannya itu sudah tidak ada Qurannya lagi hilang polos bukunya tinggal kertasnya aja. Atau mungkin juga tinggal tintanya saja. Qurannya hilang, dicabut oleh Allah. Wa ilaihi ya'ud dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjelang kiamat nanti. Sudah tidak ada lagi orang hafal Quran, orang semakin rusak, semakin rusak, semakin rusak, tidak ada yang kenal Allah, mereka adalah makhluk terburuk. Atas mereka itulah terjadi hari kiamat. Tidak ada lagi orang yang punya iman sedikit pun. Kemudian juga ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah di dalam uh, akidah yang lainnya Ahli sunnah wal jamaah tentang Al-Quran pula Selalu disebutkan di sana itu bahwa Quran itu adalah kalamullahi hurufuhu wa ma'anihi Quran ini adalah firman Allah Huruf-hurufnya dan makna-maknanya hurufnya. Hurufnya dan maknanya. Kemudian wa annallaha takallama harfin wa sautin. Allah itu berbicara dengan huruf dan suara. Allah berbicara dengan huruf dan suara. Maka dari itu Quran ini berarti bahasa Arab. Kalau ada orang mengatakan Quran bukan bahasa Arab, wallahu alam. Entah seperti apa kebodohan orang yang seperti ini. Karena ada orang mengatakan Quran bukan bahasa Arab. Sampai pernah ada seorang ustaz di Malang ini, seorang dai lah mubaligh. Dia mengatakan Quran bukan bahasa Arab. Ketika dia ditegur, ngotot Quran bukan bahasa Arab. Padahal dia tidak ngerti bahasa Arab ya, ini, tidak bisa bahasa Arab. Ngotot Quran bukan bahasa Arab. Dibawakan dalil-dalilnya, Quran dan Arabian, Quran bahasa Arab. Ngotot Quran bukan bahasa Arab. Waduh, maunya apa orang ini? Maka dari itu ahli sunnah keyakinannya Quran itu adalah firman Allah hurufnya biharfin wa dengan huruf dan dengan suara. Huruf jelas Bismillahirrahmanirrahim ada ba, ada sin, ya ada mim, alif, lam, ha dan seterusnya. Itu huruf atau bukan? Huruf itu firman Allah dengan huruf. Bisautin dengan suara. Ketika Allah berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Musa mendengarkan suara. Cuman seperti apa suaranya Allah itu yang kita tidak tahu. Nanti ada disebutkan nanti dalil-dalilnya yang sangat banyak yang menyatakan bahwa Quran itu hurufnya dan maknanya itu adalah firman Allah. Allah berbicara itu dengan huruf dan suara. <clears throat> Dalil-dalilnya sangat banyak. Mungkin saya tidak bisa panjang lebar. Antum catat saja. Karena waktunya terbatas ya. Surat An-Nisa ayat 87. Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi hadita." Dan siapakah orang yang lebih benar penuturannya dari Allah? Siapa yang lebih benar hadisnya pembicaraannya, ucapannya daripada Allah. Berarti ayat ini menyatakan Allah itu berkata. Kemudian juga di dalam surat An-Nisa pula 122, "Wa man asdaqu minallahi qila." Dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah? Berarti Allah itu juga qala, berkata, berfirman dalam kita kita. Kemudian juga di dalam surat Al-Maidah 116, wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, putra Maryam." Lah dikatakan qala Allahu, Allah berkata, "Ya Isa bin Maryam." Kemudian juga di dalam surat Al-An'am 115 Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Dan telah sempurnalah kalimat Tuhanmu sebagai kalimat yang benar dan adil. Kalimat, kata-kata. Kalimat adalah kata-kata. Kemudian di dalam surat An-Nisa 164 ini yang paling jelas. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah telah berfirman langsung kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah 253. Minhum mengkallamallah. Di antara mereka, yaitu di antara para nabi dan rasul, ada yang Allah berfirman langsung kepadanya. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah Al-A'raf 143 Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu Dan tatkala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya wa kallamahu rabbuhu Kemudian juga di dalam surat Maryam ayat 52. Wa nadainahu min janibit turil aimani wa qarrabnahu najiyya dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur. Ya. Nadainahu. Allah memanggilnya. Nida, nida itu dengan suara. Ada munajat, ada munada. Kalau nida itu panggilan, "Hei, kesinilah kamu." Itu namanya nida. Berarti ada suaranya, bahkan suaranya keras. Kemudian Allah eh, Nabi Musa bermunajat langsung kepada Allah, mendekat. Kemudian juga di dalam surat Asy-Syura ayat 10 Wa idna da rabbuka anitil qaumadh dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa. Dalam bahasa Arab yang namanya nida, menyeru itu pakai suara keras. Allah manggil, "Anitil qaumadh dzalimin." Datangilah kaum yang zalim. Berarti ada suaranya, ada hurufnya. Nida, suara keras. Aniktil, huruf alif, nun dan seterusnya. Surat Al-A'raf ayat 22. Wanadahuma rabbuhuma alam anhakuma antilkuma syajarah. Dan Tuhan mereka telah menyeru mereka berdua. Nabi Adam dan istrinya Hawa menyeru nida suara keras. Apa seruan Allah? Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Seruan suara keras ada hurufnya. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ayat nomor 65. Wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka hari kiamat nanti. Menyeru nida suara keras. Seraya berkata, berkata firman apa kata Allah? Mada ajabtumul mursalin? Apakah jawabanmu kepada para rasul? Kemudian di dalam surat At-Taubah ayat nomor 6. At-Taubah ini juga jelas sekali ya. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah. Yasma'a kalam Allah, firman Allah. Mendengar Quran maksudnya, firman Allah dengan nas Al-Qur'an. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 75, "Wa qad kana fariqum minhum" yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu hum ya'lamun padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui kemudian di dalam surat al-fatih ayat 15 yuriduna ayyubaddilu kalamallah Kullan tattabi'una kadzalikum qalallahu min qabl mereka hendak mengubah firman Allah firman Allah katakanlah kamu sekali-kali tidak akan boleh mengikuti kami demikian Allah telah menfirmankannya sebelum itu Firman, firman dan firman. Kemudian juga di dalam surat Al-Kahfi ayat nomor 27. Tinggal sedikit ya. Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila kalimatih Dan bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu kitab Tuhanmu Al-Qur'an tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Kemudian juga di dalam surat An-Naml ayat nomor 76. Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israila aktsaral ladzi hum fihi yakhtalifun. Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini menceritakan kepada Bani Israel sebahagian besar dari perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat 115 ini bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah, munazzal. al Quran itu diturunkan dari Allah. Jadi ada kata-kata munazzal dalam akidah ya, diturunkan dari Allah. Yaitu Allah berfirman Al-An'am 115 Wahada kita kitabun anzalnahu mubarakun. Dan Al-Qur'an ini adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkati. Kemudian juga di dalam surat al Hashr ayat 21. Lau anzalna hadal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau sekiranya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan ketakutannya kepada Allah. Turun, Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat An-Naml An-Nahl 103, 101 sampai 103. Ya, itu yang terakhir ya. Agak panjang ayatnya. Silahkan nanti dibaca sendiri di rumah. Yang sudah di situ ada keterangan kata-kata bahwa Quran itu diturunkan dari sisi Allah dengan bahasa Arab yang jelas. Atau saya baca aja terakhir tidak apa-apa. Wa idza badalna ayatan makana ayah. Wallahu a'lamu bima yunazzilu. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين Dan apabila kami letakkan satu suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui. Katakanlah, Ruhul Kudus, yaitu Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Qur'an itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Sedang bahasa Al-Qur'an adalah bahasa Arab yang terang. Ya, itulah ikhwan wa akhwati rahimakumullah sengaja saya bacakan yang banyak untuk supaya lebih meyakinkan kita bahwa Quran benar-benar firman Allah, kitab suci diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita. Sekarang tinggal kita baca dan ngamalkan Quran. Apalah faedahnya kalau kita bahas Quran firman Allah bukan makhluk, diturunkan dari Allah, tapi kemudian Qurannya nggak dibaca, nggak diamalkan. Yang paling penting adalah kita baca dan mengamalkan Quran, bukan hanya kita hafal teori-teori tentang akidah Al-Quran. Karena Quran adalah kitab suci dari Allah, maka ini berarti adalah kitab sukses, kitab beruntung, kitab kita hidup bahagia, selamat, sejahtera, damai, penuh kebaikan dan barokah di dunia dan di akhirat. Membaca Quran dengan benar memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu dulu dari saya, mudah-mudahan jelas. Kalau ada yang mau ditanyakan tafadhol. Kalau ikhwan lewat kertas, kalau akhwat lewat SMS seperti biasanya. Tafadhol silakan. Insya Allah nanti setelah 33 ini nanti 34 tentang sifat sedikit. Kemudian 35 tentang hari kiamat nanti. Ahli jannah. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongan mereka yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Kemudian setelah itu juga sikap kita kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah tentang Isra dan Mi'raj tentang Al-Haud telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syafaat dan yang lain-lainnya. Fadol, kalau ada yang ditanyakan silakan. langsung saja Kita ambil kertas. Fadal kalau ada mau ditanyakan silakan. Langsung boleh. ada berarti antum jelas. Alhamdulillah kan ya? Berarti jelas sekali ya. Alhamdulillah. Ya, kalau tidak ada, alhamdulillah mudah-mudahan jelas. Mari kita tutup aja dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wa dunya al-akhirah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Ya Allah Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad Dan kepada keluarga Nabi Muhammad Ya Allah kami mohon kepadamu maafmu Kami mohon kepadamu sehat walafiat sejahtera dalam urusan dunia, agama dan akhirat nanti dengan terus menerus. Ya Allah, jangan Kau palingkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami dan berikanlah kepada kami dari sisi-Mu rahmat. Engkau adalah pemberi rahmat. Allahumma ij'al awwal hadzal yaumi salahan wa awsatahu falahan wa akhirahu najahan. Wa nas'aluka khairai dunyal akhirati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah kami mohon kepadamu agar supaya permulaan hari ini Engkau jadikan penuh dengan kebaikan Pertengahannya penuh dengan kemenangan Dan pada akhirnya penuh dengan kesuksesan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Ya Allah kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat Dan kami berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat Allahumma hdina li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت Ya Allah tunjukilah kami kepada akhlak yang baik Tiada yang menunjuki kami kepada akhlak yang baik kecuali engkau Dan singkirkanlah dari kami akhlak yang buruk Tiada yang menyingkirkan dari kami akhlak yang buruk kecuali Engkau. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu dan bapak kami. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka mendidik kami ketika kami kecil. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati-hati kami di atas agamamu. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu penutup umur yang baik dan kami berlindung kepadamu daripada penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.